Terbebas korupsi nak ono KPK, urip makmur nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe gue mbok gantungno pejabat negara. Mengenai tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. ono korupsi, salah e KPK. nak ono raka keamanan, salah e polisi. Senengannya nyala nopo. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. nak ono adab itu mergo dosa yang sudah kele kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima kodamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah anda apa lakukan. Terus ngendikane Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lebain malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kemana coro Jawa ratau mateni wong ya ora tau mateni wong ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing e, muahad atau mustaman ya ada aturannya lah jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena vivus satin minti ini. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saya ini. Jadi kabeh wong alim khasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting. E, kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotel Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahad dominasef lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab, bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu uh, ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. sehingga Nabi mesti bener ya. Musuh ya Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saya itu gak seru. Tukaran gue ya repot. Masih aku Musa sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tahu, urip ora tahu seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan <laughs> gak nak? Ya jalan misalnya kiai itu karena mbek santri, Uang mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo lebih alim lebih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing Saiki uang tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat <laughs> ngono ya itu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model lopo. anak wani wong tua ya anak model lopo. Ya model milenial, <laughs> model-model. Tapi potensinya itu eh, sama-sama salah. Sehingga ulama itu dulu, mulai dulu itu hindari e, eh, ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'u apa? as -sholat. Pertama yang dihisap itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisap yang lainnya apa? Ringan. Jemput <clears throat> ya ngoten. Terus ada hisab hisab yang di lo waca mungkin sampean sampean iso ngantisipasi hisab. <laughs> Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama Ibni Adam yaumal kiamah hatta yus'ala anarba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi madza amila bihi terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu dia tidak ditakoi, bapak pangeran dong <laughs> ora apa-apa takoi. Ilmu bisa nglakoni, mboten gada ilmu ya Gusti. Terus <laughs> serepet sampeyan. Dunya buatin gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing gue aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kajak minten 500 tahun kita koi. Dia apa boten gada nopo-nopo. So ngaji jadi gak perlu pertanggung jawaban mereka Sekacau kan. Nah, sementing kalau terang nong ngeten ya. Niki penting nong. Mahsar itu maknanya itu nggon giringan. Terus kiai kuno bayang nong nggon mahsar itu maknanya tempat dihalonya semua manusia. Terus maukif itu tempat diberhentikan, nopo Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisap. Birungono ya. semuanya dihisap. Terus ngendikane kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap. Sehingga potensi kita-kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini. Sampean semua dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kue ning dunyo, sampean sedanten kan biasa wis dongo robana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis akeh maksud ini kan. <laughs> jadi kayak ngaku ya robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu lima hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa itu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat Rabbana la inna sina waktona Ya Allah, jangan hisap kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau saat tua tu saat kita lupa atau salah. Nah, SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbak pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, opo. Ya setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buat nusa istighfar malam, mohon nih, mohon nih. Deal, deal, soalnya deal ini. Lah itu ketika kanji Nabi, kanji Nabi senyum-senyum senengnya rakaruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab, kola na'am. Jadi, Rabbana la tu'akhifna Inna sina au akhtona. Terus sekolah Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alina isron kama hamal tahu ladina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'afu anna Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu apal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing sing tahlil yo ya ora paham, sing kritik yo ya. Orang faham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo orang kena hisab. Mereka podo-podo orang apa? Paham. Jadi orang ono baru kagak goblok kah dengan. Mergo sing lakukan itu orang paham. Sing kritik Orang paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini, Ukti itu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab Nabi na'am. Jadi ya Allah la tu akhidna, jangan kasih sanksi kita inna sina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadnya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang gak orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhani Allah Taala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya loh, Sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turah turus, dadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insya Allah orang pangeran. Jadi orang wali, jadi wali mergo kakek nopo turu. Ditakoki, "Kenapa kowe kok ora turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Hmm, ya swargane wong turu ya kira-kira tok. <laughs> Tapi jadi umatnya Nabi itu luar nopo? Luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu eh, tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak ngelakoni dosa gede ini sanggup aja napa? Ibadah. Karena tadi Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang no. Seimbang ya alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik mereka insya Allah rapati paham masalah sulenu. ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah paham belas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng nak ono ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni belas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing ngritik, ono sing setuju biar seimbang no. Wong bodoh ora paham ya, wae napa? Padha ora Padahal makna ayat itu luar biasa. Robbana la tu'akhidna sina waktuna. Terus kedua, Robbana wala tahmil alina isron kama hamal tahu ala ladina miqoblina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyak tulal dari uminkum al mujrima supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? fatu bu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang albari yang enggak dosa mengeksekusi yang besar. Sekarang kan enggak paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah Sebuah sing bener nih saja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK, wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ini, Terbebas korupsi nak ono KPK, urip makmur nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mengenai tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono raka keamanan salah polisi. Seneng Senengane nyalahno. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kele kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kafir makot damat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda apa? lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang nemali masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya, saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib. Ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Eh, Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Eh, zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimak maklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ra ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar Lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun dohumul, humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Lo coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari dan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi. <laughs> ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Tidak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu ya tulis saja. Misalnya sampean nggak alim ya saja, maklar orang alim. <laughs> Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena penyalur tenaga kerja, tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh itu ya sudah, itu kalau se-Indonesia, oh, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fatul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fatul Qorib sampai bab sholat. <laughs> Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pas kan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli sarap. <laughs> nah, lo buatan ini buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak saya. Sehingga nyun sewu saya ada sombong banyak Gus Gus Alim yang ngaji saya jamul jame ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jamek sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan saya, mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu, ahli jamul jamek. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. <laughs> Maksudnya kalau kitab kamu rusak, bawa sini. <laughs> ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memakluman ke din kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksaro Quraisyin, halumu ilayya wahai orang Quraisy ke sini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu ya Bani Abdi Amanaf ke sini, ya Bani Fihir ke sini terus. Saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbanna kaya Muhammad alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini-gini coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri jadi Nabi sekelunak kelunus ketemu uang monggo njih ada temu dia jenis sengerti nak Nabi ku sobo sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman menurut. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah. Gak jamul jamek. Saya sampai sekarang masih ngajar jamul jamek. Kitab yang aneh. Macam ini lagi roh judulnya pusing jamul kumpulan kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mriki mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe lho <laughs> dadi dadi mun mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak nopo Cara. Sampe nek duwe cara sitok ya? Orang mesti kulo nu gak ada cara kata. Jadi nak dari cara iki mentok, ganti cara iki, cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara gue fadole pangeran. Nah, Ibu kena mbok tiru. bu swargo nggak gue fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Lo coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, sarang ada, peloso lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Usah oh, kenal Gusnya, tanter. one keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue ya orang mau keluna, kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, ya, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli fathul kore sampai bab sholat. Ya, tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab <laughs> sholat tulis saja. Ada maaf ya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Gak apa-apa. Paling untuk wong sowan, darian mau doa jenengan rong tahun. Tapi ini bodohnya mau tahun bulan, mulai ngaji dok bab Enggak apa-apa. itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balihu walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar, ditanyakan yang lebih pinter. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu, ketika ada ayat Wakulu wasrofu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil Aswat Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Gitu. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah im, imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyatu minal khaitil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya kanji Nabi itu piye umatku jadi masani benang. <laughs> akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulum Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang Muhammad ayat itu kurang situ Minal fajr terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik. minal fajr. Wis alim gue yakin alim. <laughs> Memang ikut tak. Masa iku Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang nginceng. minal fajr. Oh, baru mereka tahu maksud fajar maksud apa benang hitam artinya malam benang putih artinya fajar sodik sudah menyingsing semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksudnya iki cek kurang sithik gitu <laughs> terus di turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Bon pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang yang anda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Eh, sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya saya yakin, saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa ya Allah, engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis gara-gara diserbu wong Indonesia. Patang pulau songo ewu wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku jek pira? Ro 24 koma kira-kira ya selawe digawe selawe ewu. Wis selawe ewu salat kabeh, tahlilan kabeh seruame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok seruame. Ora rame lah walhasil. Sitok tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Sekak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok soal kok bener ding totalan guri sing penting penting rame, maksudnya sementing, penting rame ngomong visi Islam. Gitu Islam tahlil, gitu Islam sunnah. Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saya iki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang is Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih, bersujud. Mil samawati wa milul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan, ditawarik ke sana demi uang. Baru musning kono, no pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid, macam-macam. Nah, masjid kontrakan di Korea. Gini rawan masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid. Itu gua bari pintu gerbangnya bukan salib. Kan? Ternyata tingkat satu itu gereja, tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Kadang ya kebalikan masjid bar gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Enggak tahu. Enggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti harus sebagai Jumatan, melebu bar pas aktif warga wong ayu. Meh wera Jumatan, Mereka mau tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Itu Jumatan pun yang gini wae. <laughs> Gitu. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta ragus ini. <laughs> Ya aku muni. Ya sekelem Jumatan ku apik. Eh, wong mesti dilakoni kok takok dosa ta ragus. Ora oh, imus kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sidina Ali. Itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkan langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu nggak masalah. Is sampean niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faroe terang iso. Kan? tak oh, takoki amalat terang arah iso, tapi nak terima carane solat sing batal apa ngentut roh Ilmu <laughs> Ilmune roh nak nganti bab iku roh. Sing batal solat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi Tapi bocah ojo takoki sing detail sing detail apa? Cara mengenari kiblat dengan hisap ya maros kiblat wis ora ngara iso. Atau nganggo komputer, itu lo itu loh. Nganggo jam, eh. nganggo kompas, eh, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marosdil apa? kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak dong niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat elam. Fasda bima maru. Kebenaran harus dimak dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga nggak dikenal orang itu bangga gini gini. Oke okay lah, kalau yang nggak saya sendiri ya suka kumul sampai sekarang saya suka kumul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja rasa sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jari wong alim. Terus senengnya mau sowan tok ngaji ra itu gak karpe. Wong kok aneh. Iku berarti kalau dokter oke seneng dokter, di konsultasi obat ra tadi tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiang pundi? jenengan manggen dalam riki mulai tahun pinter. Lah yo ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa bate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jari Gus Bayu wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. <laughs> Wong alim kok takok ilah hijri ku piye karepe? Susah tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takut dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kue seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng mau ngalim ya ngaji titik. Nah kue misalnya seneng artis, lo konser artisnya takut kelahiran tahun piro. Gak penting, penting artis ayu buat dulu seneng, wes sudah gitu aja. Rawang alim yang ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Wane, iku dudu obat nang ngono, yakin. maksudnya bu, bu sing profesional maksudnya sing rontok bener sidik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa nasoih libat kan gitu. Mujalat mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika nga, ngaji. Rokok mujalah satu ulama utawa sowan mata nawang dan gitu. Tuh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. kulo termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapat rapati kada. Gue jaga masya Allah tenan Tuh tuh, Muka-muka doro tobat sidik-sidik masih Maksudnya ya, ya sudah lah. Ya tadi Hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Ya kan lebih enak. Nah, hubungan bek dukun is takok Mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafat nopo? <laughs> Kalimatnya sing jelas kena kan apa nak dermemel mandi, nak jelas kok ora mandi ku piye? <laughs> Takono. Aku ya guru pun bek dukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. nak jelas. Gak mandi. Mereka nak jelas kita bodoh nih. Ayo gumun mantra itu. Mesti kak. Wah rungok no tenanan. Kalimatnya terus jelas. Dukun-dukun dulu. Lu kok mandi? Nak jelas malah. Mandi. tenan bora ya, raro. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata ilamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, itu yang kita tidak tahu nanti hisapnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, kan. Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, Loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? <laughs> Jadi wong Islam pas sholat itu didelok ngarepe dure kok gak ada patung. Ono sing api sujud tuh no salib. Mergo ini denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madhab mutazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal Coba kita semua misalnya tahu madhab, madhab yang aneh, mutazilah, jabariyah, qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini gini, tak kiri contoh. Haris Al-Muhasibi itu orang alim alama. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, Ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya rat, saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung ter tarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, aku kue, sekarang rasa baru jadi wong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, hin hindari ini. Kira-kira dia mau coba hindari apa gambari? Gak jawab ya, kira-kira. Sing Sebuah nikmati kata hindari apa? Sebuah eling-eling kalimat hindari apa gambari? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya nanti terus didelok. <laughs> Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat mutazila itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut mutazila seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembacaan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka pangeran kok enak. Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat mutazila itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya ya saya ulang lagi, itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Nomor tetap nomor? milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhinus gak tahu gara-gara tak kayak gambar hindari bahaya ini malah jadi Eling, ora eling tulisan eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. <laughs> Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata pengedar kata hindari? Lah ya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazila, itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazila apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Contoh ya. Lah ya mulane udah diperdebatan perdebatan, kok kaya iya kaya ora. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, pusing <laughs> kan om. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita Madhab Mu'tazila. itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris al Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang ngopo dukung. Pokoknya sis <laughs> mangkel. Dari Imam Haris, ya aku pokoknya ngomong ngono ae ya, pokoknya. Terus akhirnya Imam ah, nangoten kita arah jenengan mboten setuju, mboten setuju ngarang, mboten Makanya Haris al Muhasibi akhirnya enggak mengarang kita. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firok fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Lu ya, coba mau apa? Coba. Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Ter, yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. <laughs> Mana nak <laughs> dari ceritanya bangun bangun lucu. Bangun tuh mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul wakai wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang e, suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu di antara mbah-mbahnya Mbah Mun. E, suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati, "Mun nak mondok ujuk geman dolan di Bandar Kidul." Gak akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. <laughs> Justru kalimat itu yang menjadikan Maksudnya aku ayune nganti sepiro kok nganti bahku katut kan malah akhirnya penasaran. lari kata bangun tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya aku kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet banyak. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? <laughs> ya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada Bareng delok ning ngono yo nak terus mulai tak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisap. Makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Hasri Salmu Hasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara imam, cara kitab usul fikih ini sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat. Nggak jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi. Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotob, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin butuhe Allah itu mau uang muni yotok nurut. Senajan to gak mung mungkin. Ayo hen, gunung merapi angkat hen. Gih Gusti, siap. Langsung melawayu moro. Mui Allah wis seneng wah nurut aja ini. Tapi ya kemungkinan cek goblok ya ora takok kok <laughs> Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kiro kiro nak Keren, gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa yang angkat. Potensinya kan, kok goblok ngono rata kok. aneh kok. Tapi ya mungkin dilem mbek pangeran. Cek ya. Orang paham paham belas melayu. ya? milih ndi? Status saya ngene iki nurut apa goblok? Eh jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok <laughs> ya coba. Ya ngono Kita tidak pernah tahu. Mulanis tetap akhirnya pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti. Ya sudah, biasa ya. Kalau kita tak kok isi, so isi urip orang. Mungkin jawab ya. Munir roh iku nyatane yo yo koyok-koyok roh. Munir roh yo ora roh nak mati. yes, udah. Kadang takoi sesuk iku jeng yo ziarah gih bah. Tapi kadang bawa alam bah, insya allah. <laughs> ya karena memang ya gak pernah tahu. Karena apa ya? Isra kena dong Lalu kalau niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejel-gejelkan nggak niku. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazila, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazila. lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazila gara-gara cerita kamu. Itu sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, <laughs> tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu, nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh, nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku itu dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi rapi bingung ora mikir. Maksudnya itu. <laughs> Ya, <laughs> aku ya gumun, bawa wong tau mikir ya udah urip. Jadi ya sudah. Enggak angel banjur urip ya angel. Mana ya ngaji, mana ngaji, ngaji minal fajar, oh. minal fajar. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi rasa ayat mau sak Sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kalau terus Oh masalah yamin gitu kalau terang Yamin itu nih arah kanan. Arah kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. melani ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah Ya, saya malah bingung tengah neng di. Tapi nah istilah Quran itu jelas ada yamin, ada sima. Tapi kalau wasat itu e, bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong nopo nopo eh, sebut ini e, eh, umat wasatal litakunu syuhada nopo. Wa nakum umat tahu wasatul. Mungkin kalau terus jadi arah kanan itu mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut asabus simal. Innakum lada ikul ada bil alim. Innakum saat temne siro kabeh. Fihi tetep dawo, fihi ku tetep ing dalam dawo innakum. Iltifatun tano iltifat. Iltifat itu ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum hum itu domir hoib, tapi sekarang jadi domir mukhatab. Lada ikul bil alim. Yakti ini wong kang bakal nyeksani, bakal ngerasa siksa sing pedih. Wamut zonalan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jaza amba kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Illa wahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas sing ikhlas wis pokoke enak-enak ibadah ikhlas. Mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ben sak karep-karep wis pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek roh aku ora urusan, pokoknya mulang nih. Boleh ridani Allah, ben sebenarnya akhirat raka kan hi, Ribet mikir manusia ribet. Pemana mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau warga, seripot kabeh. Ben bonus, sendunya ben bonus. Nah, mau mesti dianggap ae mesti sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu Hutan. Lalu kalau nanti dorong atau sewu tak anggap lagi Urip nanti sesuk udah kurang atau sewu lagi. Lalu kue bayang no dua akeh, bayang no urip nanti sudah tahun. Sih ngomong bayang nol nol itu yo. Ya? Sopo jelas Nabi Dawu wa amal akhiratika ke anak katamu tuh hutan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, ah digedingi mau sembunyi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya enggak bae cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitungnya apa? Mulane anggere panitia ngundang aku pengajian ku pusing. Ojo mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nak sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian men. Uang ora tahu ngaji tauhid tuh namanya. Aku pas, ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya, ben ana pas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya, tapi ini Ben ana kepastian, ya, kepastian mbahmu manusa sing iso nontokno sapa. Pokoknya acara acarane Senin, aku dari malam Senin, nak aku ono ya iso lu lunga. Gampang kan? Tapi kan kan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Atau sekolah ngaji teng mriki pokoke umumnya itu akhir bulan ini semono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya mau urip ku anggape sedina sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan jadi misalnya damuk bojo ya ah, endang sedina. <laughs> Sesuk wis mati ya. Boleh <laughs> sesuk jauh urip diwamuk meneh. <laughs> ah paling sedina. Yes, harus ya, mati, yes. Enggak sesuai ra aman apa? Aman. semua aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh ada ngono ya. Ikhlas ya ngoten nih ke salat ben nyaman. Ketika Rasulullah sholli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kau nak pun sholat ikhlas, anggap baik. iku sholat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat, tahu sujud. Juga sholat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Semua nang jadi salat. sholat ke ora. Sewante, enggak sholat meneng. semua akhirnya awur-awuran. Mana kira jadi wali-wali ya, aku. kroso Kang, mau jadi wali ya ya mau ngono ambune. Kita mau ngono ambune Masuk Maksudnya aku rasa wali-wali papan atas, yang ringan-ringan lah. sementing bener. Jadi syarat wali wis wa'mal li akhiratika tamu tu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kayak di masalah berat ya enteng. Wong urip mau nopo sedina. Apa meneh aku lebih wali mana? orang nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nanti masalah kan lep sedilu sedilu. Cuma masalah kue eh, permanen, bermati tambahan rokok lah. Kau sampai <laughs> malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampai tok akhiran Ojo. Nah, gue kan repot nggak jajai gue. Eh. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Semuanya sementing ikhlas semua nulis. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti wong ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kawalane Allah sing nopo ikh. Sawmat alna minal mukhlisin ya. Mungkin kalau jinan sedanten termasuk yang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih. Nara dilatih dipaksa. Pokoke luatih paksa. Nggih kus pokoke peksa. Paksa, paksa supaya sampean ikhlas. Dia ya mau misalnya kowe ngandalo pejabat, pejabat ya mati. Nak mati ora kuat, sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, komunitas nasional? Ya kamu ya aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya di sini misalnya uang duwe wartel kau suka toko wartel. barang ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah kok suka ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti orang iktimat, orang tetanggenan di dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngono kowe sayang anak, iso anak anakmu sampean gedeng kowe aja katut bojo. sayang tonggo iso wae gedeng kowe utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong biduan jebule kowe ditedir urip di daerah lah enggak pernah tahu sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa taala semalane illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kaula kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa taala ayil mukminina tegese pira-pira mukmin isis dawuh isis istisna kote mung kang terputus eh zik eh zik eh zukira utawa ngene ai dzikru jazaihi mutawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qauli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum ulaika te mengkono-mengkono sing ikhlas lahum tetep ulai ka fil jannah utawi rizki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing dalam waktu wa wasian waktu sore Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal obayanun utawa menjelasno di rezeki maring rezeki bawa tekang aran fakihah utawa bawa utawi arisku merupa fawake ma perkara. Yuk kalau kang den pangan opo mata lagi dan krono enak enaan lali hifdi sihatin. Ora kok krono jogo kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane munggo enak enaan to ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras ning Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham bisa ya, ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kayak butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan anto. Ora perlu lali hibdi sifatin, ora perlu gue jogo kesehatan. Hatan mergoli anna ahlal jannati korona saat menipu duduk swarga iku mustahnuna semuge kabeh an khifdhiha sangking jogo sikhah bi khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Jadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain apa abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahanan ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas Wahum halu te ahlul jannah iku mukramuna den mulyakno kabeh bisa billahi taala kelan ganjarane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin naim dam swarga kang penuh nikmat. Ala sururin ing atase pira-pira napa napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutakofidin hali adep-adepan kabeh. Layar orang ningali sapa ba'dun sebagian wong akeh kofa badun ing citoke sebagian sing liya. Jadi kamane ahli swarga itu ora wong ngungkur-ungkuran Jadi semua kalau ketemu madep ora kaya ning Jawa. Nek cocok mungkur iku ning dunia, nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madep. Artinya wani madep gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madep. Wong iku tau bodoni aku, nak ketemu ora madep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan iderno atau tidarno alaihi mengatasi ahli jannah ya ala kul dan dikasih saben-saben suci minum sangi ahli jannah apa bikasin kelawan gelas. Buat al kasu alina uiku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu. Min mainin sangking arak sing seger. Min khomrin dikasih arak ya jadi kanggo maku opo iklah homer ala wajil ardi ngatasi bumi jabani bumi kan hari mak dini sungai ini banyu jadi arak diharamno ning donya mergo soben ben dihalalno akhirat jadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat Bedoa terputih, asad asad datang banget apa nih dan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak eladi eh, dah tegese enak lisaribin gitu sing ubi. Bikhilam bi khomri dunya bi bebritani arak dunya fa innaha fa inna khomrat dunya iku karihatun iku ora nyenengno ing dasyurbi nalikane den umbi. La fiha ora ana iku tetep ing dalam khomroh. Haulun utawi dadekno mabuk ma tegese perkara yahtalu ka iso ngilangno apa poma kulahum ing akale wong ake. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan, Walagum nan ora ana tewa ahlul jannah anda sange arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngake. Fathiza wa kasra minna sabasarif. Wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake. khilafi khamri dunya kali berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora ora selingkuh, ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, sampe ning akhirat ana widadari akeh. Wayu ora usah Wis ayu. Ra cerewet ora njaluk blonjo supaya penak lah soe. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti murah ora bojoku. <laughs> Wain indahum qasil. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa, sunnatullah no. Ben seru menapa? Tapi sepi loh, oma oma esok rano ngamuk sepi, <laughs> tapi tangan-tangan ya bener. Ben apa? Omah aku hidup. Oma iku Wa indahum qasiratu tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratu tarfi utawi bidadari sing pandangane itu terbatas. Manane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala yang ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga wis bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain, gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono, nang ning donya piye Gus? Tapi takono dhewe Wong sing alam iku kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa para widadari la ghairihim maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mau roh gantenge wong mau bojone tok. Nak roh wong liya mbok ketok opo pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takon. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis nduk bojo ngene wis Sampai ngadani anak sing perawan ngene, "Duk, kowe buka-buka aja ngalami koyo aku." Matene wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lau tekem ya ngono." Ndi bojo iku ngelo. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lha kowe cek lakonan ngono, wah tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing. Ya terus no dewi-dewi, wae kabeh dihisab dewi-dewi. Dada widadari kelakuannya rangono ya. Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah, lagi di ngono berarti min ahlil jannah. Dia ya, mau cuancang ning kamar itu bener rawong dia. liya. ben sing ganteng kue tok sing lanang kue tok. Tapi udah wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem kok peksa napa? Iku mesti bojone ayu sing akan mlebu penjara. Nah bojone elek kan padha ra gelem. E. <laughs> Bapak juga ada kiai. Kiai ini lucu, konco akrabe bapak. Dari toro toro apa toro kancane bapak ngono. oh wong bojone elek, iku sampean hisabe gede, Lah kena apa sih? Lah anak rata tahajud salahno pangeran, wis bojo elek kok ora duha, ora tahajud. Nak bojo maju nu pantes, ora tahajud perkara kelon. Wis elek ora tahajud ya opo ae. <laughs> Dadi kiai ku memperberat hukum. Dadi cara cara kiai ku wong kok bojone elek, iku sok ben disalahno pangeran. Kenapa kira tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe mah tak ora tahajud, dane ora bojomu. Ayo, malah ora tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wahyu perawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jajal kowe di bojo wahyu ah. apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terus nonton. Milah. Wong bojo melek ora tau tahajud mau telon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi ikut iku pe salat, Aisyah turu ning ngarepe iku no salat. Sampai Aisyah kecewa, pi wong iku malah tahajud terus. Ya. Masyur nih gue hadis-hadis. Aku nah, ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo wayu ape tahajud, pas bojo mapian. Lah aku parah meneh pas bojone elek kelon ra gelem mergo elek, dajut ragil gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Parah ya wis parah ya wis. gue ngene iku mareni. Jebule dungane kebenteren, ya Allah tok. Meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat. Bojomu tangi telabrak. Serah usah ngono rasa dongo iso kok. Ya Allah. Kabeh ngono gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah. Kabeh ngono apa? Apa cuma ngamuk? Apa mas maksudnya? Yo, maksudnya rapi biasa. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam sholat jenazah, jane donga iku rasa banter-banter. Lha donga kok ngene, misale Ruhin mati, iku nak dungane ngene, ya Allah wa abdil hu zaujan khairan min zauji wa daron min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk loh. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daron khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang tapi alhamdulillah doa faham yo. Amin. amin. <laughs> Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Iya, isih dapal donga iku. Iku aja no maksudnya iku <laughs> Nah, ana mati kan dengannya diantar ya Allahumma pokoknya pokoke wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng dunyo di ngeten tenigi teng dunyo mawon. Genti ya Gusti teng akhirat. Kan artinya ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti Tukar tambah maksudnya Gusti. <laughs> Jadi wong baru barokah. Amin amin. Nah kalau buat nanti mau coba nih. Langsung badaron khairon min dari. Mereka nak abjaujan kadang sing itu ijak nangis. cek muni muni amin amin wah berkoro gitu. Maksudnya dua itu ya orang ngono. Tapi terjemahannya kan ngono. Wa abdil zaujan khairon. Maksudnya gini loh. Ya. E, jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari ibrah kan jarimu pitung puluh ya. Berarti pitung puluh siji apa pitung puluh plus bujumu? Gak pitung puluh itu pitung puluh siji. Tapi jari ngomong paling ayu sing kodonya ya. Tenan ora ya, sebenarnya delok wae rasa usah takok aku saiki sebenarnya delok. Lah gunane aku jebule kelebu rokok. <laughs> sak penting, ngono iku rasa kiyaine ya goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek kono bantah, nek sing swarga ora usah takok, Lah iya padha kang neraka gunane apa ora iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. tetap aku ora jumlahnya podo padha ya ora trimo. Kadar rayune podo ya ora trimo. Tetep mbek pangeran yo ya tetep beda tetep. Podo-podo numpak pesawat ya tetep beda kelas ya sembrono yo. Tetep beda. Inontor apik mripate dihamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembari ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya panjang ya tenan, kue rawong ayu Arab, be ayu Cina tetep ayu Arab. Mereka ayu Arab hasil apa inun tikhamul ayun beribadah gede. Sa ayu ayune wong sipit, be ayune wong ya cek wae saiki. Saya ayune wong Uzbek, be ayune wong Cina. Kue milih di. Uzbek tak contoh ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Mau <laughs> ngangkon milih wae. <laughs> Milih di kan? Ayune Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Oh milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran. Pokoknya ayu sing kelas standar, sing dihamul ayun. Karena guna koyok-koyok seduhune. Bidadari filau niku bedun niku kudok Maksudnya nino am kedua burung unta maknun kan tersimpan mastunun disimpan birai sihi kelawan utori sihi kelawan apa uh, sayape utawa iku iku lho sing bulune ikilah anu am maksudnya koyok ndok putih sing e, terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan nambah rontok kena kere ku seru sing rontok kena kere ngono lho. Pokoke ngono. Wis kowe milih wae senajan turun kesampaian pokoknya milih iki wae. layak yasilu ora tumeka ilehi maring lah apa ayun utawa maring aini hina apa hubarun apa blitu. walau nuhu wawa albayat ufi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe api e warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok sembene lakoni. Faqbala mengko sopo sapa ba'dum sebagiane ahli jannah. Eh ba'du ahli jannah tegese sebagiane ahli swarga madep ala ba'din ngatasi sebagian yata na hale saling takok sapa ahli jannah. Amma saya perkara maro kang wis liwat apa mabihim kan ahli jannah fitun yang ing dalem dunya. Ini kalau terus nomor, saya iso dilereni. Ini kan ceritanya ngerti wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise neng dunyo. Nah, mitra bisnise iku mlebu rokok karena kafir. Iki nunjukno nak wong soleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lo ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kue urip neng Uni Soviet atau urip neng Korea atau bahkan urip neng Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia aku sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem dijak zino gak gelem terus dijak maling gak gelem terus uh, si kafir tadi ngomentari ini kenapa kayak ragelum zino ragelum maling ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari sing kafir tak tenan ngoniku masa orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wes karwane sok mbenin. Nah ternyata kalimat sampean karwani esok ben Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kue takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu seneng rokok. Jadi no wong nak ra kesampean dendame uga lega iku Oh es menuso wis ngono kabe. Sampai ini swarga iku nak kesampean dendam. Akhirnya ketemu. Ketemu ning neraka. Piye saiki kowe aku bener di. Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. tangi Tangiku ning swarga ke neraka. Bar ketemu kabel lega lagi dibalekno ning swarga. Lewis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari hakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi, dilugonon durin rokok, tapi sudah diatur oleh pengeran sedemikian rupa Supaya kowe ora ceblok. Tapi nak aku milih ora usah jajal aja, masih tetap wis milih. Artinya nak kowe dendam itu dituruti mbek pengenan. Misalnya ana wong sing nyanyi ning dunya kok ngajak ngaji ta untuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu iku ora lega nak gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuure kowe. Wah <laughs> Repot. Aki-aki ora insya Allah ora, nak sengenya insya Allah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nak mati Nabi muga-muga sepuro. Nak dhuwurmu takoki, lho ngomongnya aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebeton terus istighfar. Sementara kebar tanya dendam terus, mulane swarga mdek. <laughs> Tanah ngono ya repot tuh. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak soben ra hari kebang Lahiku iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning do dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iku disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari hakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jimbe terus no kola iluminum. ilumin gak diterang nora raiso ngakhiri pokoknya ngono subhan terus ane kola ko iluminum ini kanali korin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.